Uh, iya saat jadi gini saat uh, eh, dalam hidup ini kan biasa kan namanya manusia berinteraksi terus sering konflik ya berantem dalam masalah apapun gitu kan uh, masalah kecil masalah besar ada aja yang diributin apalagi kalau sudah bicara masalah ego dan lain sebagainya nah sebenarnya nih satu saat kan dai yang sudah berkecimpung di dunia ini lama gitu berinteraksi dengan masyarakat apa sih sebenarnya solusi yang diberikan oleh Islam gitu untuk menghadapi masalah seperti ini sehingga ukhuwah kita walaupun kemudian banyak cekcok tetap masih bisa berjalan dengan baik. Ya, uh, memang dalam hidup berteman, bersahabat, bertetangga, karib kerabat, bermasyarakat, yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, persengketaan, pertikaian, bahkan pertengkaran, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari setinggi apapun ilmu seseorang itu, sekuat apapun keimanannya, ya, masalah perselisihan itu pasti akan ada. Jadi kita tidak boleh e, melihat kadang-kadang kan orang begini, loh, si Anu ini dia udah belajar agama kok hmm. bertengkar sih? Itu nggak boleh, itu manusiawi kok, wajar. Nah, loh, dia alim, hmm. kayaknya taat gitu, hmm. tapi kok bisa bertengkar kayak gitu? Hmm. Ustadz bertengkar, Ustadz manusia. Ini bukan sebagai apa namanya untuk bermudah-mudah. Oh, hmm. alasan enggak. Hmm. Tetapi itu suatu dinamika kehidupan hmm. yang wajar. Bahkan itu terjadi dalam kehidupan terbaik yang pernah ada di muka bumi. Itu terjadi seperti di kalangan sahabat juga. Hmm. Coba antum antum siapa? sahabat ribut. Loh. Siapa sahabat yang paling mulia? Abu Bakar. Abu Bakar. Siapa yang ter, eh, paling mulia setelah dia? Umar, Umar radhiyallahu anhuma. Nah, beliau ini orang yang paling keduanya ini radhiyallahu anhuma orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kuat keimanannya, tidak pernah berpisah dengan Nabi saw alaihi wasallam. Seringkali di dalam hadis Bukhari itu ada disebutkan. Seringkali Rasulullah saw alaihi wasallam mengatakan, "Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar." Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Sering itu. Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar menggambarkan begitu dekatnya hubungan dua sahabat ini hmm. dan otomatis ilmu mereka, ketakwaan, keimanan mereka hmm. sangat tinggi dan paling tinggi setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Namun begitu ternyata kehidupan mereka itu juga tidak lepas seperti yang kita rasakan. Hmm. Ada pertengkaran. Bahkan di antara mereka berdua, siapa yang tidak tahu mereka, terjadi pertengkaran, perselisihan. Mungkin kalau kita membaca kisah mereka, ada riwayat-riwayat tentang perselisihan antara kedua sahabat yang mulia ini, kadang-kadang kita juga jadi tertegun, merenung. Ternyata kehidupan mereka itu kehidupan yang manusiawi. Mm-hmm. Sehingga bisa kita jadikan contoh dan teladan. Bisa untuk kita terapkan. Karena kehidupan mereka itu bukan kehidupan malaikat. Ah, nah, jadi sesuatu yang manusiawi yang mungkin juga ada di zaman kita dan bisa kita contoh bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi Kisah ini diceritakan oleh sahabat Abu Darda ini. Ya. Nah, jadi waktu itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sedang berbincang. Kemudian terjadi pertengkaran. Itu hanya perbincangan, memang tidak disebutkan di situ apa tema perbincangan mereka. Hmm. Tapi yang jelas terjadi pertengkaran sehingga fa'aghdaba Abu Bakrin Umar sehingga Abu Bakar menyebabkan Umar marah. Ini pertengkaran masih cekcok mulut atau cekcok cek mulut? Oh, baru cekcok mulut. Cekcok mulut tidak sampai fisik ya. Jadi cekcok mulut tapi Umar ini di, eh, sifat beliau ini ada salah satu sifat beliau dijelaskan oleh para ulama itu fihi hidda. Hidda ini agak cepat naik gitu ya dan Emosian gitu. Eh, ya seperti itulah. Dan Abu Bakar ini waktu itu melontarkan kata-kata yang membuat Umar radhiyallahu anhuma Nek eh, Pitam. Nek Pitam marah. Nah, saking marahnya Umar pergi meninggalkan Abu Bakar. Nah, di sini ada sebuah pelajaran juga. Terkadang ketika kita sedang bertengkar dengan teman kita, kalau kita masih berada di tempat itu, besar kemungkinan akan terjadi hal yang lebih parah lagi. Hmm. Kadang ada baiknya kita tinggalkan dahulu biar menenangkan suasana. Hmm. Nah, Umar tinggalkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu eh, radhiyallahu anhu ini luar biasa. Beliau sadar telah menyakiti Umar. Nah, beliau menyesal langsung. Melihat Umar pergi dengan marah, dia menyesal. Dan posisi beliau sebagai manusia paling baik, lebih tua daripada Umar loh. Iya, Dan paling mulia, kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diakui oleh semuanya. Ijma itu namun tidak menghalangi beliau untuk meminta maaf. Subhanallah. Dikejarnya Umar. Dikejarnya Umar. Untuk apa? Untuk minta maaf. Terus dia berusaha agar Umar ridho. Umar tidak mau. Dia masih masih menyimpan rasa marah gitu. Hmm. Tidak mau. Mat, pergi ke rumahnya. Dikejar oleh Abu Bakar. Abu Bakar berusaha minta maaf. Hmm. Perhatikan ini. Di sini ada pelajaran tawadhu. Subhanallah. Dia tidak merasa siapa dia kok saya pula yang minta maaf Umar Lebih muda. Lebih muda. Ilmunya juga di bawah saya. Nah, nah, Kan kadang sering kita seperti itu yang membuat permusuhan atau pertengkaran yang kecil menjadi besar. Mm-hmm. Kita memandang rendah orang itu. Mentang-mentang kita lebih tua, mentang ah. mentang-mentang kita gelarnya lebih tinggi. lebih Gelar LCMA, MA, doktor mungkin atau lain sebagainya hmm. atau merasa kita udah belajar di tempat yang lebih ini hmm. kita merasa lebih lebih ini jadi kita akhirnya menjaga ego kita akhirnya hmm. tidak ada titik temu sehingga terjadi jurang antara dua orang bersaudara. Nah, tidak demikian dengan sahabat Abu Bakar ini. Subhanallah. Pergi dia. Dikejarnya. Umar yang marah masuk rumah langsung ditutupnya pintu. Pap. Tidak diterimanya Abu Bakar. Allahu Akbar. Jadi, kalau Anda melihat menemukan salah seorang saudara Anda bertengkar, kok dia emosi? Jangan dulu memandang rendah dia. Jangan memandang negatif dululah. Hmm. Ini ini sahabat ini. Kok bisa gitu ya? Abu Zubair Ustadz padahal begini. Dan memangnya kenapa Ustadz? Ini Umar. Yang dihadapinya Abu Bakar. Nah, tapi apa yang terjadi? Umar walaupun dia menutup pintu di hadapan Abu Bakar, dia tidak terima. Di dalam itu dia merenung. Dia muhasabah. Dia berpikir, kenapa saya seperti ini kepada Abu Bakar? Dia ini siapa? Dia syekhul, syekhul muslimin. Orang yang dituakan. Nah, ada penyesalan dia. Hmm. Sementara Abu Bakar ketika dilihatnya tidak ada titemu, dia cari cara lain, dia harus minta maaf. Akhirnya pergi dia cari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia adukan masalah itu bukan mengadukan Umar, minta carikan solusi. Iya. Karena dia tidak tetap tidak tega dia gimana. Dan subhanallah ulama-ulama eh, eh, salafus soleh dahulu dan ulama-ulama mengikuti mereka itu mereka sekecil apapun kesalahan itu tidak rela mereka menyimpan terhadap saudaranya. Hmm. Subhanallah ada kisah yang menakjubkan juga ini Imam Bukhari Imam Bukhari rahimahullah taala. Kita beralih sedikit hmm. ini ceritanya nih. Imam Bukhari itu pernah dia ketika itu di majelis tahdisnya dia menyampaikan hadis. Ada salah seorang muridnya buta nih. Muridnya buta. Kalau orang buta itu kadang kan tingkahnya aneh-aneh. Kadang kalau kita ngelihat bisa ketawa. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ketika membacakan hadis itu dilihatnya muridnya itu kemudian dia tersenyum melihat muridnya itu. Imam Bukhari. Imam Bukhari sambil baca dilihatnya tingkah muridnya itu tersenyum dia. Apa yang terjadi? Setelah majelis tahdif itu, Imam Bukhari menemui murid itu dan minta maaf. Sebabnya? Minta keridon kenapa? Apa kata dia? Muridnya pun heran, minta maaf untuk apa? Hmm. Tadi waktu saya membacakan hadis, saya melihat tingkah kamu dan saya tersenyum melihat itu. Dan setakut itu sebuah senyuman yang melecehkan. Nah. Memandang rendah. Jadi dia minta keridoan. Menangis murid itu apa yang harus saya ridoakan? Semuanya halal untuk menguhai imam. Artinya ketakwaan mereka itu, waro itu menyebabkan mereka itu tidak segan untuk meminta maaf. Dan murid tadi tidak tahu juga. Tidak tahu, murid dia lagi. Nah ini keteladanan yang luar biasa. Kembali kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Salafun salih. Nah, Abu Bakar sampai dan bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar menyesal dan cepat dicarinya Abu Bakar. Takut dia. Begitu. Jadi kita boleh bertengkar, boleh berselisih, tetapi kita bertengkar dengan siapa? Saudara kita, sesama mukmin. Iya kan? Pengikut Nabi Muhammad SAW. Hmm. sesat satu manhaj, satu akidah. Kenapa kita harus pendam? Baiklah, kita tidak akan sehebat Umar bin Khattab yang keimanannya hmm. kuat. Atau seperti Abu Bakar yang ketika salah langsung menyesal. Hmm. Umar juga. Tapi kan Rasulullah sudah berikan kita waktu tiga hari. Iya. Kalau mereka langsung keliru, langsung sadar. Kita mungkin tidak bisa masih. Ada kesempatan kan tiga hari. Tapi jangan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya kan? <clears throat> Ini teladan kita. Anggaplah, saya kan tidak Umar, saya tidak Abu Bakar. Baik, tapi Rasulullah SAW kan sudah berikan kita kesempatan untuk berpikir, merenung. Hmm. Untuk apa kita simpan dendam itu? Sekarang ini saat kaum muslimin, umat Islam membutuhkan persatuan. Apalagi orang-orang yang satu manhat. Di mana-mana kaum muslimin ini sedang dikelilingi, sedang diintai, sedang Uh, di, di, diterkam, dimangsa oleh musuh-musuhnya, baik orang-orang kafir yang asli ataupun orang-orang munafikin seperti Rafi dan lain sebagainya. Nah kemudian kita masih sibuk dengan perselisihan, mendendam dan segala macamnya. Tidak mau kita berlapang dada, meminta maaf dan mengalah. Orang sekarang tuh aneh. Dia menganggap kalau kita mengalah itu hina. Kalah. Kalah. Kok saya rendah, kok saya mengalah, hina saya. Abu Bakar. Bahkan dengan mengalah, memaafkan itu semakin mulia dia akhirnya turunan. oh <laughs> dendam tujuh turunan itu caro nanti jadi tujuh turunan nggak boleh jadi akhirnya Abu uh, Umar cari ke rumahnya dia tanya kepada keluarga Abu Bakar asamma Umar apakah di sana eh, asamma Abu Bakar Abu Bakrin apakah di sana ada Abu Bakar tidak dicarinya sampai dia akhirnya pergi ke masjid berarti kebalikan sekarang Umar nyari Abu iya dia mau minta maaf ini lagi nih Abu Bakar lagi ke Rasulullah iya dia cari sampai akhirnya di masjid di masjid waktu itu ada sahabat, ada Abu Darda, ada yang lain-lainnya. Ya, mereka menyaksikan karena itu mereka bisa meriwayatkan kisah ini sampai Umar radhiyallahu anhu. Umar sampai nampak kemarahan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu ini Abu Bakar ini. Hmm. Orang yang berdiri di samping dia ketika tidak ada manusia membelanya. Orang yang membenarkan dia ketika manusia mendustakannya. Hmm. Nah, bukan sembarangan. Sampai nampak marah dan Umar mulai bercerita dan nampak marah di muka Rasulullah SAW. Yang ajibnya, subhanallah. Abu Bakar melihat Rasulullah marah itu takut dia. Takut nanti Umar kena marah Rasulullah tertimpa sesuatu. Akhirnya bersimpuh dia berjalan bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW Abu Bakar ini. Bersimpuh dia. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, saya yang berbuat zalim. Ya Rasulullah, ana uzlim. Bukan dia, saya yang salah. Jadi dia minta agar Rasulullah jangan marah kepada hmm. hmm. kepada Umar. Subhanallah. Bersimpu dia di hadapan Rasulullah SAW. Meminta Rasulullah jangan memarahi Umar. Hmm. Subhanallah. Mereka awalnya bertengkar ini. Hmm. Kok bisa hilang semuanya itu sekarang dia bela Umar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Tampak persaudaraan. Pertengkaran mereka itu sekedar di sini. Tidak pernah sampai di sini. Hmm. Jadi ada juga salah seorang sahabat kalau tidak salah saat bin Abi itu. Dia bertengkar dengan sahabat yang lain. Jadi ada orang pihak ketiga nih. Sering pihak ketiga ini yang berbahaya nih. Nyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Si Fulan mengatakan begini, begini, begini. Sahabatnya bertengkar. Apa kata dia? Wahai Fulan, pertengkaran antara kami tidak sampai ke sini. Subhanallah. Jadi mereka bertengkar tidak pernah sampai menyimpan di sini. Itulah maka cepat mereka bisa baikan. Melihat itu, Rasulullah SAW berkata ketika itu, Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Didoakannya Abu Bakar tiga kali. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Ayuhan nas, wahai manusia, ingatkah kalian, ya, ketika uh, ingatkah kalian ketika aku menyuruh kepada manusia dan kalian mendustaiku, maka Abu Bakar membenarkanku. Ketika dan dia wawasani, binafsihi wa malihi wa ahlihi dan dia membelaku, melindungiku dengan jiwanya, hartanya dan keluarganya. Kemudian Rasulullah katakan waktu itu, "Fahal antum tarikuna li sahibi?" Fahal antum tarikuna li sahibi? Apakah kalian mau membiarkan? Artinya tidak menyakiti, tidak mengganggu sahabatku hmm. maksud Abu Bakar diulang sampai tiga kali. Nah, dengan demikian hilang perselisihan mereka, hilang pertengkaran mereka. Dan semenjak itu kata Abu Darda radhiyallahu anhu tidak pernah lagi Abu Bakar disakiti dan diganggu oleh sahabat yang lainnya. Jadi inti pelajaran di sini, lihat kehidupan bermasyarakat, bersahabat, bersaudara di kalangan mereka. Pertengkaran itu pasti. Tidak mungkin dihindari. Setinggi apapun ilmu orang itu, sehebat apapun keimanannya, mereka belum setinggi ilmu dan sekuat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan pertengkaran itu pasti akan terjadi. Tapi lihat kalau pertengkaran itu pasti terjadi, kita harus belajar bagaimana menyelesaikannya. Ternyata mudah menyelesaikannya, jangan ada dendam. Kemudian mudah memaafkan, berlapang dada. Nah ini intinya. Dan jangan pernah kita merasa kalau kita memaafkan berlapang dada kita rendah, hina. Bahkan Allah akan memuliakannya. Makanya Abu Bakar tetap orang paling mulia. Lihat tawadu dia. Tidak akan pernah ada manusia setelah setelah beliau yang akan mengalahkan kemuliaan dia. Lihat tawadu dia kepada Abu kepada Umar. Lihat bagaimana dia bersimpu di hadapan Rasulullah SAW agar Umar dimaafkan sehingga semakin tinggi dia di, di hadapan Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang untuk tawadu itu susah. Ah, iya makanya perlu belajar. Caranya. Caranya tawadu supaya kita belajar itu, akhi. Pokoknya kita jangan pernah melihat kelebihan diri kita di hadapan orang. Kalau kita selalu melihat keistimewaan kelebihan diri kita, kita tidak akan pernah tawadu. Tapi selalu melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Misalnya kita bertemu dengan si fulan si fulan ini jauh lebih tua daripada kita. Kita tanamkan, belajar kita menanamkan pada diri kita. Si fulan lebih tua daripada saya. Tentu ibadahnya lebih banyak daripada saya. Daripada saya. Lihat kebaikan dia, kelebihan dia. Saya umur saya baru sekian. Baru sedikit saya ibadah. Dia, dia, udah, dia udah banyak. Udah banyak berjuang. Udah banyak beramal. Udah banyak berinfak dan lain sebagainya. Dia lebih baik daripada saya. Kenapa saya harus menyombongkan diri? Kalau ternyata dia lebih muda daripada kita. Lihat diri kita lagi, lihat keburukan kita yang kelebihan kita. Saya lebih tua daripada dia. Lebih dulu hidup pasti banyak dosa saya daripada dia. Saya lebih dahulu bersalah. Umur saya lebih banyak, tentu lebih banyak dosa saya salah saya. Apa hebatnya saya? Dosa dia lebih sedikit daripada saya kan? Dia lebih baik daripada saya. Jadi jangan beri kesempatan untuk untuk sombong pada hawa nafsu itu. Lihat terus kekurangan-kekurangan diri itu. Nah, dengan itu kalau selalu kita berusaha seperti itu muhasabah, introspeksi diri, dan memohon kepada Allah tentunya ya akan agak beri hidayah dan bimbingan. Insya Allah akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa tawadhu. Nah, itu pelajaran yang luar biasa yang jarang dipelajari oleh kita. Kita belajar macam-macam ya, tapi akhlak mereka, akhlak sahabat ini, bagaimana kehidupan mereka yang seperti itu jarang diangkat. Sehingga kita haus dengan hal-hal yang seperti itu. Yang seperti itu walaupun itu seperti hanya ada dalam kisah-kisah di zaman sekarang, tetapi dengan sering kita mendengarkan itu, mempelajari, mengajarkan, akhirnya akan tertanam. Dan kita berusaha untuk mencontoh dan meneladani. Mudah-mudahan bincang-bincang yang singkat ini bisa memberikan pelajaran pada diri kita masing-masing insya Allah. Afwan, insya Allah. Saya mau bertanya ini Ustaz, hmm. masalah hmm. hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang batasan kita tidak melebur tiga hari itu Ustaz. Iya, iya, iya. Seandainya kita setelah bertengkar, terus kita jalan kan jauh nih set hmm. perjalanan jauh begini udah apa yeah. lebih dari tiga hari kita kan berarti nggak apa itu gimana sama Mas? Nah, ketemu, atau kita iya. berusaha yeah. mungkin SMS kita kan, punya SMS atau gimana gitu? Ya sebenarnya kan gitu. kalau hadis itu ada di bawah itu setelah hadis itu kan ada di setelah disebutkan itulah ya hiluli muslimin juru akhahu fauqa salat hmm. eh, kemudian eh, yaltaqiyan. Kemudian mereka bertemu. Hmm. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha yang satu melengos, yang satu berpaling, tidak saling memberi salam. Fa awwaluhu fa awwaluhuma yabda'u bis salam. Yang paling afdol di antara keduanya yang paling baik adalah yang pertama mulai salam. Artinya di sini e, memang e, konteksnya di sini kalau kita bertemu, di sini kan bukan kita sengaja. Namun di sini ada satu hal yang luar biasa. Apa? Yang paling baik itu yang duluan memberi salam. Nah, kalau kita memang uh, meneladani kisah Abu Bakar tadi, tidak ada salahnya mungkin setelah kita merasa reda dan tenang kita kirimkan SMS hmm. saudaraku setelah pikir setelah renung ternyata mungkin saya yang salah sikap saya terlalu berlebihan terlalu begini dengan sepenuh hati hmm. saya ingin memohon maaf dan keriduan dari antum mudah-mudahan antum bisa meridhoi dan memaafkan saya dan mudah-mudahan ukhuwah kita tetap terjaga. Hmm. Nah, sekarang alhamdulillah fasilitas kan iya, enak sekali iya, iya. daripada kita memendam tidur kita tidak tenang, tidak nyenyak, ya kan? Nah, mungkin eh, Karena seperti itu bisa kita, jadi solusi. Kita masih bertemu dia kan, eh nomor dia ini gimana? <laughs> iya. Nah, gitu, kita gitu, kita kirimkan seperti itu permohonan maaf kita. Nah, dan kadang-kadang memang mungkin kita berada di pihak yang benar ya hmm. dalam satu permasalahan. Tapi kita tidak perlu menjaga ego kita. Kebenaran itu kita pegang, tapi bukan berarti kita harus mempertahankan ego kita akhirnya kita tidak mau bertegur sapa nah ini tetap tidak apa-apa kita mengalah kita yang menegur dia kita yang menyapa dia kita yang menanyakan kabar dia ya tidak ada masalah nah, yang seperti itu bahkan dengan seperti itu insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik kemuliaan di hadapan Allah dan di dunia iya iya betul betul Imam Bukhari itu nah berarti hmm. apalagi kalau sekarang bicara generasi muda kan sering banget tawuran tawuran iya, iya. segala macam iya. dalam lagi kan saya <laughs> iya iya berarti kiranya perlu saatnya diceritakan yang seperti ini kan? uh, iya kalau yang seperti itu sebenarnya anak-anak muda sekarang karena mereka kering didikan-didikan terbiah-terbiah Islamiyah yang betul-betul mengajarkan uh, mengenalkan mereka kepada akhlakus salafus soleh. Kekurangan contoh. Iya, kekurangan contoh dan mereka mungkin tidak kenal salafus soleh. Siapa, siapa, ya, siapa. Iya, mereka tidak tahu siapa yang harus mereka contoh, yang mereka tiru dan teladani. Nah, kita harus sering-sering mengangkat kisah-kisah dan kita harus tahu juga bercerita, berkisah itu salah satu metode Al-Qur'an mm-hmm. untuk berdakwah dan itu akan banyak manfaat kisah itu, membuat kita semakin istiqomah. Ya kan? Ada setelah Allah perintahkan eh, Allah katakan di dalam surat Yusuf itu nahnu nakussu 'alaika amba'ahum itu kan Kemudian ada satu disebutkan juga di ayat lain linusab bitabihi fuadak agar kami meneguhkan dengan kisah-kisah itu hmm. uh, hatimu. Hmm. Nah, jadi bisa seperti itu, bisa penggugah, bisa juga sebagai motor yang menggerakkan kita untuk bangkit dan banyak sekali faedah-faedah yang penting kisah itu tentu kisah yang sahihah ya. dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, insya Allah lain kali kisah-kisah lain kita bisa cerita-cerita nah, lagi harus kita lanjutkan sering, dengan harus sering-sering yang muda-muda ini eh, muda <laughs> nah, bukan yang muda-muda saja itu semuanya oh, Abu Bakar <laughs> Umar radhiyallahu bukan orang muda lagi ketika itu ya betul, yang lebih apa yang sudah tua ini marahnya sering berantem lebih sering berantem.